ta'lam ila anqal <coughs> Wa yagtanim da'wa ta'hlil khair Wa yatakharrazu an da'watil madlumin Dan Berusaha mengambil keuntungan dengan Mendapatkan doa dari orang-orang yang baik dan menghindari doa daripada orang yang kita zalimi. Ini salah satu penunjang untuk kita berhasil di dalam meraih prestasi yang paling tinggi, menjadi seorang yang alim dan amil serta muallim atau mengajarkan apa yang telah kita amalkan itu. Karena kalau sumpah bukan karena doa, maka jarang sekali orang itu akan berhasil. Makanya Nabi SAW bersabda dan menganjurkan kepada umatnya untuk meminta doa kepada siapapun. Karena kalian tidak tahu di tangan siapa doa itu akan dikabulkan. Nah, jadi kalau ketemu sama orang, minta doa. Bisa jadi doanya dikabulkan. Ah, dan untuk mencari orang yang doanya itu dikabulkan kita harus melandasinya dengan husnudon kita harus melandasinya dengan husnudon jangan cuma kita melihat oh ini orang baik apa tidak kira-kira doanya dikabulkan apa tidak baru dia minta doa kalau tidak demikian menurut perkiraannya dia tidak minta doa jangan tapi kita landasi dengan husnudzan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali Habsi Sabil Maulid, beliau mengatakan Ini taqadal mar'u wa laysa kama yadunnuhu lam yakhif Allahu mu'tih. Kalau seumpama seorang itu beranggapan baik, beretikat baik kepada seseorang disangkanya seperti itu nggak tahunya luput nggak seperti yang disangka lam yakib dia tidak akan rugi karena sebenarnya apakah itu nabi apakah itu wali apakah itu soleh toh yang mengkabulkan doa itu siapa Allah jadi walaupun di depan kita itu ada seorang kutub rajanya wali tapi kalau Allah nggak berkehendak jika tidak akan dikabulkan Begitu pula walaupun di depan kita orang fasik, orang yang durjana tapi kalau Allah berkehendak Allah akan mengabulkan doanya jadi bukan berarti orang yang fasik itu pasti pasti tidak akan diterima doanya orang yang soleh itu pasti pasti akan diterima doanya tidak itu di dalam masyiatillah nah cuma biasanya doa orang-orang yang baik itu lebih dekat kepada dikabulkan Allah Ta'ala karena Allah mencintai mereka ada sih doanya musuh atau doanya orang yang tidak baik dikabulkan, tapi rupa daripada doa itu bukan doa kebaikan tapi istidraj. Sengaja Allah taala berikan kemauannya dengan tujuan supaya dia itu lebih mabuk lagi dalam kemaksiatannya. Alhamdulillah kalau sumpah kita semacam ini ya. Oleh karenanya Al Habib Abdullah bin Al Haddad beliau mengatakan manil tu manil tu aku tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan sekarang ini kecuali dengan kita tidak mendengar seorang soleh pun atau solehah pun di mana saja kecuali kita datang ke tempatnya dan minta doa kepadanya kita masih ingat bagaimana Abu Yah Habib Hasan Barun setiap ada seorang yang soleh seorang yang alim, seorang yang wali itu kita anak-anaknya itu dibawa dan dimintakan doa. Nah, kenapa bisa jadi usapan tangannya ataupun doa yang terlantur darinya itu akan menjadikan sebab anak tersebut menjadi orang besar nantinya. Kenapa? Karena ucapan mereka melekat dengan badan mereka. Usapan tangan mereka juga melekat dengan badan mereka. Sedangkan badan mereka itu terkait dengan hati mereka. Hati mereka selalu bersama Allah SWT. Nah, ah, sehingga apa? Lebih mendekati kepada keberkahan. Walaupun ada sebagian yang tidak mau, sebagian golongan daripada umatnya Nabi Muhammad yang tidak mau tabarruk, bahkan dikatakan tabarruk itu syirik katanya. <clears throat> Kita jangan mempedulikannya yang mempunyai anggapan seperti itu berarti dia itu tidak akan mendapatkan barokah karena dia tidak beritikat baik gitu. Kalau seumpama keberkahan itu hanya di zamannya Nabi, hanya terkait dengan Nabi, tidak ada lagi sudah keberkahan. Apakah sebegitu bakhilnya Allah SWT? Sampai hanya membatasi keberkahan itu di zamannya Nabi saja. Nah, oleh karenanya, kalau ada orang yang sok tahu atau sok pinter, yaitu mensyirikkan keberkahan itu bekasnya guru diminum dibilang syirik mereka megang tangannya guru tangannya orang wali, soleh, kuburannya dan sebagainya itu syirik katanya maka kita katakan <clears throat> kepada mereka kamu anggap tabarruk itu haram atau syirik kalau mereka mengatakan syirik Misalnya mereka mengatakan itu syirik, misalnya. Maka kita katakan, kita balik pertanyaan itu. Dengan kita mengatakan kepada mereka, lalu sahabat Nabi kenapa itu mereka itu bertabaruk dengan Nabi Muhammad? Kan kita tahu kan bagaimana tabaruknya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai dikatakan di dalam suatu hadis, bahwasanya Nabi tidak mengambil air wudhu kecuali air bekas wudhunya itu berebutan sahabat untuk mendapatkannya. Setelah mereka mendapatkannya, ada yang diusapkan ke wajahnya, ke dadanya, ke kepalanya, ada yang dibawa ke rumahnya untuk diusapkan kepada keluarganya. Di dalam hadis yang lainnya juga disebutkan Nabi Muhammad tidak meludah, tidak berdahak kecuali berada di tangan sahabat-sahabat Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad meludah itu, sahabat Nabi itu dari saking takutnya tidak mendapatkan air ludah itu, maka mereka itu rela untuk merebahkan diri atau meloncat walaupun hal itu menjadikannya itu e, terjatuh karenanya supaya ludah itu berada di tangannya. Kenapa demikian? Karena kalau semua ludah itu sampai ke tanah maka langsung ditelan oleh tanah itu. Nggak ada sisanya, nggak ada bekas. Sebelum ditelan oleh tanah maka mereka itu sampai seperti itu. Nah itu. Begitu pula <clears throat> dengan rambutnya Nabi ketika bercukur rambutnya Nabi itu disimpannya oleh mereka Sina Khalid bin Walid dia itu tidak pernah berperang kecuali pulang dengan kemenangan karena apa di dalam imamahnya itu ada rambutnya Nabi Muhammad SAW sebagai jimat nah itu kan tabaruknya sahabat kalau mereka mengatakan oh iya itu khusus untuk Nabi oh berarti Nabi Muhammad telah membolehkan syirik ya kan kalau mereka mengatakan itu syirik gak syirik oh berarti Nabi Muhammad membolehkan syirik dong walaupun kepada dirinya nah gitu apa jawabnya mereka pasti mereka diam gitu nah, nah itu kan syirik juga namanya berarti ada syirik yang boleh ada syirik yang tidak boleh dong nah, gitu syirik itu boleh atau tidak boleh mutlak nah, tanya lagi pada mereka oh syirik itu semuanya nggak boleh nah, terus Nabi Muhammad kenapa ngajarkan yang seperti itu nah, gitu. Nah, tapi hakikatnya itu seperti ini loh yang terjadi. Mereka yang punya anggapan seperti itu berarti Allah tidak berkehendak mereka dapat barokah. Mereka yang mau melakukannya berarti Allah berkehendak mereka yang melakukan itu mendapatkan keberkahan. Tinggal kalian pilih mau jadi golongan yang pertama atau kedua. Hah? Yang kedua yaitu apa? Yang dikehendaki oleh Allah taala dengan keberkah makanya dia mau tabarruk, makanya dia mau tawas, tawasul. Nah, jadi sebelum menjawab dipikirkan benar-benar supaya tidak salah. Berarti nggak ngah itu. Gitu. Nanti nggak? Nah, jadi seperti itu ya. Keberkahan itu ada, tabarruk itu ada, dan kita harus melaksanakannya supaya para sahabat Nabi melaksanakannya, para tabiin melaksanakannya. Nah, karena itu termasuk daripada salah satu sarana untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, paling tidak kita minta doa minta doa kepada orang tua itu alul khair walaupun orang tua itu tidak baik tapi untuk anaknya itu alul khair dia termasuk orang tuanya itu maling orang tuanya itu penjahat orang tua itu koruptor misalnya tapi untuk anaknya itu alul khair seorang ibu itu tukang caci maki tukang gibah tapi untuk anaknya mereka itu alul khair gitu minta kepada mereka minta kepada para habaib, minta kepada para ulama, minta kepada para sah solihin, minta kepada para aulia. Nah, itu semuanya itu menunjang. Nah, sehingga apa? sesuatu yang sulit menjadi tidak sulit, sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang jauh menjadi dekat. Itu berkatnya apa? Doa. Nah, jadi hendaknya kita itu di dalam kehidupan ini mencari sesuatu yang sifatnya itu praktis nggak ribet jangan ada dua jalan jalan yang pendek jalan yang panjang kita pakai yang panjang ada jalannya cepat ada jalan yang lambat kita pakai jalan yang lambat jangan tapi kita ambil yang singkat nah, diantara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapatkan jalan yang singkat itu adalah mengharap dan meminta doa dari orang yang baik Nah, kalau seumpama kita itu meminta doa kepada mereka, apa yang kita minta? Nah, ini banyak yang salah faham. Banyak yang salah kaprah. Karena apa? Tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi kalau ketemu sama orang wali, kalau ketemu sama para solihin, ketemu sama para habaib, ulama dan sebagainya, maka hendaknya itu kita meminta doa yang terbaik untuk kita di dunia sampai di akhirat, jangan cuma di dunia saja. Nah, sebagaimana seorang sahabat Nabi yang karena senangnya Nabi Muhammad SAW maka kepadanya beliau menghiburnya maka ditanya kepadanya ayah eh, minta apa saja aku akan berikan nah itu kan tidak mudah Nabi SAW yang meminta semacam itu tidak mudah seperti ada Abu Yamaliki Sayyid Muhammad Al-Yamaliki rahimahullah rahmatullah abdur ada seorang soleh dari dari kota Yaman, dari negara Yaman datang kepada Abuya. Abuya senang kepada orang itu karena senangnya akhirnya dia mengatakan minta apa saja. Aku akan berikan untukmu selama aku bisa. Mau mobil, mau rumah, mau apa saja bilang sama Akhirnya dia bilang, aku tidak minta apa-apa darimu, aku minta cincin yang kau pakai itu. Akhirnya karena beliau sudah terlanjur bilang begitu, maka dicopotnya kasihkan sama dia. Dan dia katakan kepadanya, kalau seumpama bukan engkau yang minta, aku tidak akan memberikannya. Karena itu aku dapatkan langsung dari Nabi Allah Hidir alaihissalam. Hmm. Ah, ah, jadi, nah ini contohnya. Kalau ada orang wali, orang-orang alim yang meminta kepada kita untuk meminta, nah itu pikir-pikir dahulu. Semua ada orang soleh minta sama kamu, ayo minta apa saja saya doakan Oh, Bib, saya minta jodoh. Ya, rugi. Jodoh itu mau, enggak, diminta pun datang. Kalau mau minta jodoh, ya jodoh yang soleh. Gitu loh. Jodoh yang bawa berkah, dunia maupun akhirat. Itu enggak jadi masalah. Masih mending ini minta jodoh. Tanahnya biar cepat laku. Hartanya biar banyak. Ah, itu rugi. Kenapa? Hanya dinikmati oleh yang memilikinya itu cuma 70 tahun rugi kita minta doa yang yang sekian tapi kalau kita minta doa itu gimana seharusnya? Begini, sebagaimana Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati wa kina azabannar. Ah, jadi itu sudah mencakup semuanya. Sebaik-baik doa itu kan doa yang ada dalam Al-Qur'an. Lalu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Lalu doa yang datang daripada para solehin. Jangan khawatir kamu, ah kayaknya ini nggak pernah disebut ya sama solehin. Nah, sehingga apa? Kamu bikin-bikin sendiri nggak perlu. Semuanya masuk di situ. Nah, seperti apa? Allah Taala di dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk membaca Robbana atina fid Hasana. Apa arti fid hasana? hasanah? hasana itu kebahagiaan di dunia. wabil akhirat hasana kebahagiaan di akhirat. Sudah mencakup semuanya. Ada yang mengatakan fit dunia hasanah itu adalah ilmu yang dapat kita amalkan dan bermanfaat serta bercahaya. Ada yang mengatakan hasanah fit dunia itu adalah bidadari dunia yaitu istri yang solehah. Ada yang mengatakan bahwasanya fit dunia hasanah itu adalah harta yang berguna untuk akhiratnya, yang menguntungkannya bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Nah, jadi semuanya mencakup semuanya. Nah, atau baca doa-doa yang lainnya diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya seperti Allah menisarkan minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Apalagi yang kurang yang yang apa tidak disebutkan Nabi Muhammad dalam doa ini. Semuanya disebutkan. Ya Allah aku minta kebaikanmu ya Allah. Yang aku ketahui maupun yang tidak. Yang datangnya sekarang maupun yang akan datang. Semuanya aku minta kepadamu. Nah, semua kebaikan di antara kebaikan apa? Jodoh. Ya kan? Keberkahan dalam harta, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam anak istri. Nah, semua itu masuk di situ. Nah, itu. Makanya jangan jangan sok-sok tahu gitu loh. aku minta ya Allah jodoh yang panjang, sehat, walafiat, ganteng kayak eh apa? Kayak siapa? Siapa kayak artis misalnya. Nah, misalnya Nah, jangan doa seperti itu, tapi doa itu yang simple. Paling tidak lebih simple lagi adalah kalau seumpama kita tidak mau minta doa seperti itu, ya sudah, beb doakan supaya selamat dunia akhirat. Nah itu. Beb doakan supaya berkah dunia sampai di akhirat. Beb doakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu loh. Kalau minta doa itu, Beb jangan minta doa yang macam-macam, Beb. Rambut saya jarang, doakan biar lebat. Beb saya kegemukan doakan biar kurus ya terlalu kecil itu nggak usah doa diet aja udah selesai nggak usah pakai doa untuk rambut yang jarang pakai neril aja udah tumbuh banyak gitu <laughs> gitu lah ngerti nggak jadi sesuatu yang yang remeh jangan sampai kita dahulukan terhadap sesuatu yang sangat penting gitu karena bisa jadi kesempatan itu tidak terjadi lagi akhirnya apa Sahabat itu berkata kepada Nabi, "Gali Rasulullah, harus aku minta gali Kalau begitu aku minta unta lima ekor, kambing sepuluh ekor, kemudian budak untuk menjaga mereka semuanya itu dua orang. Sudah itu lagi? Gak ada yang minta? Udah cukup itu ya Rasulullah. Nah itu. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, Gal imra'atu Musa khairu minka perempuan umatnya Nabi Musa itu lebih baik darimu gitu. Nah, kenapa setelah dikasihkan apa yang diminta, akhirnya orang itu pergi ditanya oleh sahabat Nabi dari ya Rasulullah, apa ceritanya perempuannya Musa itu lebih afdal daripada dia ya Rasulullah? Gel perempuannya Musa itu aku maksudkan dia adalah satu-satunya daripada umatnya Nabi Musa yang tahu di mana letaknya tabut yang ditinggalkan oleh Nabi Yusuf gitu. Nah, yaitu berada di dasar Nil, sungai Nil. Tapi letaknya di mana itu dia saja yang tahu. Nah, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk mencarinya. Akhirnya perempuan itu ketika diminta tolong oleh Nabi Musa untuk menunjukkannya di mana tempatnya, maka perempuan itu dengan cerdiknya dia mengatakan, apakah itu adalah sebuah upaya dan usaha tanpa ada imbalannya atau ada imbalannya? Tuh, kan dengan sopan santun itu namanya. Gitu. Nah, bukan cara bukan cara seperti banyak anak orang ini. Oh iya saya tahu, tapi harus ada imbalannya dong. Nah, itu enggak baik, caranya itu baik. Apakah ini adalah sebuah upaya dan usaha dengan menjawabnya itu? Fem ada imbalan atau tidak ada imbalan? Dengan imbalan atau tanpa imbalan? Maka kata Nabi Musa dengan imbalan. Apa yang kau minta, aku akan usahakan. Kalau begitu, aku memohon kepadamu supaya engkau minta pada Allah tiga hal. Baik, aku akan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Apa yang kau minta? Yang pertama, mintakan kepada Allah Ta'ala supaya aku kembali muda lagi. Waktu itu umurnya 90 tahun lebih. Hmm. Nah, lihat, jadi seakan-akan kan dohernya, wah minta muda lagi, ini permintaan duniawi, ya kan? Tapi lihat dulu. Yang kedua, yang kedua mintalah kepada Allah supaya mengembalikan lagi penglihatanku dia buta baik terus yang ketiga yang ketiga aku minta kepada kamu supaya engkau mintakan kepada Allah Ta'ala supaya aku menemanimu kelak di surga tuh nah itu ketika ditanya oleh Musa kenapa kau minta supaya kembali lagi muda ya kamu lihat sendiri aku mau jalan ke sana saja tertatih-tatih kalau semua aku dalam keadaan eh, tua seperti ini gimana aku mau mau apa mau membantumu nah gitu Lalu kenapa kamu minta supaya yang tadinya buta supaya disingkapkan kebutaanmu? Nah, kamu tahu sendiri, aku adalah orang yang cinta pada solihin, terutama pada nabi. Aku ingin memandang wajahmu dengan mataku ini. Nah, jadi orang-orang yang cerdik itu seperti itu, gitu. Jadi jangan lagi ada yang minta saya doakan apa biar cepat. Nah, biar cepat cepat itu kan banyak, cepat mati, cepat alim, cepat apa gitu loh. Nah, ini ini salah satu salah satu sifat daripada orang-orang Indonesia yang kalau mau minta itu agak gengsi sedikit gitu loh. Jangan gengsi, untuk doa jangan gengsi. Saya doakan aku supaya bersih hati. Saya doakan saya supaya menjadi orang yang berakhlak baik. Nah, itu kan bagus. Saya doakan saya supaya dicinta oleh Nabi Muhammad. Nah, itu. Nah, itu. Jadi usahakan seperti itu. Ini artinya wa yaghtanim da'wata khair hendaknya kamu itu berusaha kalau mau jadi orang alim yang amil dan bermanfaat berusaha untuk mencari-cari kesempatan meminta doa kepada ahlul khair jangan sampai kita kemudian tidak meminta doa atau sama sekali kita itu merasa bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain sehingga tidak berhak untuk minta doa orang lain yang harus minta doa kepada kita dan kalau kita diminta doa ya doakan jangan pelit atas sama doa juga pelit nah kadang-kadang ada seperti itu doakan saya enggak doa itu mahal loh nah, gitu. <laughs> enggak usah seperti itu. Kenapa? Semuanya itu bukan harus ada balasan dengan balasan duniawi, tapi ada balasan-balasan yang kita harapkan untuk kebaikan kita. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan kalau seumpama ada seseorang yang mendoakan orang lain, maka malaikat itu mengamini doanya. Kalau sudah doanya malaikat itu, Fem, yang mengamini doanya dia, maka pasti dikabulkan doanya. Bahkan malaikat itu mendoakan wa laka mislu wa tubda. Kamu berhak mendapatkan sepertinya, bahkan kamu itu berhak untuk mendapatkan yang awal atau sebelum dia dapat. Nah, oleh karena itu maka ada sebagian orang soleh itu yang dia itu tidak berdoa seumur hidupnya kecuali untuk orang lain. Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad Allahumma sur umat Sayyidina Muhammad Allahumma magni umat Sayyidina Muhammad pokoknya semuanya untuk umat Nabi Muhammad semuanya doa untuk orang lain untuk dirinya enggak pernah ah, kenapa? harapannya itu supaya diamini oleh malaikat kalau sudah diamini oleh malaikat maka kemudian doanya itu pasti dikabulkan karena malaikat itu tidak pernah berdosa nah, doanya malaikat itu pasti dikabulkan nah, itu nah, jadi usahakan seperti itu wa yatakhalas an da'watul madlumin wallahu subhanahu wa ta'ala Semoga kita semuanya termasuk yang berhak mendapatkan doa-doa yang banyak daripada doa orang soleh yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kita termasuk yang pintar di dalam cara berdoa, di dalam cara meminta doa. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian doa kita itu yang kita panjatkan menjadi kebaikan bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti dan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin di dunia ini semuanya. Alhamdulillah, hadin ya salihah wa kunyatin salihah wa al-fatihah.